Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhum kataba Sayyidina Umar al-Bar ila Sayyidina Muhammad bin Sumait radhiyallahu anhum mukatabatan fasaddara bihadhil ayah fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Faqad kana al-awliya bis-sabr wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Al-Habib Umar Al-Bar menulis surat kepada Al-Habib Muhammad bin Sumaid Fasaddaraha maka pertama yang ditulis wasiatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Fasbir sabarlah wahai Rasul. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar kok. Wala yastakhifannaka alladziina yukinun jangan sampai membuat ringan kamu orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Yang sabar. Jangan khawatir. Janji Allah pasti benar kamu akan dibantu, kamu akan menang, agama kamu akan kemana-mana, selalu jaya, selalu itu. Ya sekarang waktu imtihan, masih waktu ujian, ntar lagi ada waktu imtinan, ada waktu anugerah. Karena itu al aulia, para aulia itu ya tawasun, saring wasiat satu sama lain di antara mereka bisabar dengan kesabaran. Watawasobil haqqi, watawasobil sabar dan mereka itu mendapatkan derajat para ulia itu menjadi aima para pemimpin-pemimpin umat tokoh-tokoh umat karena kesabarannya waja'alna minhum imatan yahduna Nabi amrina lamma sabaru aku jadikan mereka di antara mereka para imam yang memberikan petunjuk dengan ajaran Allah lamma sabaru ketika mereka telah menjadi orang yang sah yang sabar jadi sabar ini modal khususnya bagi aima pemimpin. Nggak bisa pemimpin itu nggak sabar, mentang-mentang. Harus sabar, apalagi kepada umat. Dan menjadi satu sunnatullah terhadap para di diantaranya Rasul mereka itu sebelum diperintahkan untuk memimpin umat dijadikan penggembala kambing penggembala kambing kambing itu paling giras ya kambing itu kalau ketemu kamu kalau tidak diikat langsung lari dia kamu kecil semakin lari tapi kamu harus bisa menjadi or jadi kalau jadi gembala penggala kambing ya yang dikenal sama kambing tadi itu bahwa kamu tidak bahaya sehingga ketika kambing itu menjauh, mau kamu deketi untuk kamu giring lagi mendekat kepada kamu. Kalau perlu kamu panggil, datang kepada kah? kamu. Begitulah yang terjadi, sehingga nanti ketika ada umat, tidak giras, kalau kamu deketi semakin menjauh, semakin lari. Kalau perlu kamu panggil dia datang, dan dia nurut kepada kah? kamu. Perlu kesabaran memimpin umat ini. Enggak bisa memimpin umat ini kejer-kejeran. Wa ja'alna minhum a'immatan bi amrina lamma sabaru. Hah? Nah itu ketika ada seorang Arabi datang kepada Rasulullah. Enak ini Arabi ini, Arabi Dewi. Ya Muhammad, innaka lam ta'dil. Muhammad kamu tuh kok enggak adil sih? Ngasih fulan banyak, anak kok dikit. Nabi itu ngasih diukur sama orangnya demi untuk keadilan contoh nih kira-kira bayarannya direktur sama satpam sama ya nggak sama kalau disamakan justru nggak adil kan begitu begitu juga dalam peperangan tadi itu yang dikasih itu lain jenderal dengan hansip misalnya ya lain bayarannya nah itu Nabi bilang kamu udah adil ini nonton sama harus semuanya oh kata Nabi kalau Rasulullah nggak adil siapa yang bisa adil ya sahabat gergetan semuanya udah matanya mendelik semuanya oh, ingin ngajar ini orang habis dah karena tidak ada adab sama Rasulullah kemudian orang ini dikasih yang banyak oleh Nabi gimana panggil ke dalam dikasih yang banyak oleh Rasulullah gimana puas kamu puas ya Rasulullah kamu mau mengatakan apa sekarang wah inti luar biasa sekarang betul-betul adil kamu dengarkan baik-baik ya Nabi itu sahabat itu teman-temanku itu marah loh karena ucapan kamu yang pertama jangan dibiarkan kalau kamu itu pulang tetap jengkel kamu ngomong gini kepada aku eh, kepada mereka seperti kamu ngomong kepada aku sekarang ini kamu ngomong apa wahai adil kamu Rasul saya puas dengan pemberian kamu udah ucapkan lagi di hadapan mereka Jeff, bagaimana Nabi SAW mau ngakorkan ini mau ngomong apa kamu waduh saya puas ya Rasul ini pembagian sangat adil saya permisi mau pulang oh iya ya boleh silakan pulang kemudian sahabat yang lihat begitu agak adem Kemudian setelah pulang Nabi menyatakan, "Kamu tahu tidak apa permisalan orang ini dengan aku?" "Apa ya Rasul?" "Itu permisalan orang yang mengembala ternak. Ternak ini nurut sama si pengembala, tapi larat dengan sekali pembala. Kalau dideketi sama orang lain lari jauh, ketakutan." Kalau didekati sama si pengembalanya dia senang. Dia dia tidak lari. Begitulah juga kalau aku bersikap seperti kamu, orang ini akan lari dan mungkin bisa kafir lagi. Karena itu aku yang tahu sama dia, saya tidak boleh bersikap seperti kamu dan dia tahu bahwa aku adalah pengembalanya, aku adalah nabinya. Karena itu aku harus bersikap baik kepada dia. Demi untuk menjaga imannya, tidak sampai kufur lagi. Tuh lihat bagaimana syif, sabar. Kalau kita langsung tempeling ya, tepak tepok langsung tempeling. Iya. Lah, hal yang demikian ini penting untuk dipelajari oleh aima para pemimpin, para tokoh. Mereka itu dijadikan pemimpin karena sabar ya karena sah sahabat dan itulah yang terjadi oleh para aima pastilah ada cobaan ya cuma cobaan itu sudah sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah inna wa'dallahi haq bukan seterusnya tetapi setelah itu pasti ada imtinan pasti ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab bisa bergabung dan nantinya diajak kembali ke jalan Allah dan Rasulullah diajarkan tentang ilmu agama dan akhlakul kari, karimah sehingga menjadi orang-orang yang soleh insyaallah orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah insyaallah pembukaan akan diadakan ada di perumahan e, Gentong PSK e, jam setengah delapan malam jam setengah delapan malam sampai selesai insyaallah begitu rotillah malam Ahad malam Ahad insyaallah فتح على رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين ثم إلى أروح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان يوم ثم إلى رسول الله جل الله أحمد بن عيسى بن عبد الله وعلي بن عبد الله علي بن عبد خلق الإسلام مسرد العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن سادتنا النبي عالمي وعلي الغيور جماعة أخواني وابن علي محمد مولى الدبيلة من قبل ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وسورة وفيق سكران وابن علي وشهاب ودين قد الملأ عبد الله العدلس الأكبر وابن عكر المنبر محضر علبي بن عبد الرحمن أحمد بن علي سب ما فخر وجود الشيخ بكر بن سالم علي بن سالم بن أنفاس سمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ علي بن أبي راشد بن الحبيب الحداد ثم الحبيب أحمد بن سالم عبد الرحمن بن عمر البر أحمد بن عمر بن محمد بن زين سميت أحمد بن عمر بن زين ثم إلى ربع ثم إلى حبيب حسن مصلى بحر الله بن طاهر وأخي طاهر عبد الله بن عنه علي بن مرضى الصافي عمر بن سيقب أبو بكر بن عبد الله عطاس بن علي بن محمد بن حبشي ثم إلى المصنف الكتب الإمام النووي زين النووي الإمام السيوطي وزين الدين الباري وحب أحمد عمر بن صميد ثم الحبيب عبد الله بن مشهد وسودهما وفرعهم ثم كافة الأولياء صنم كان حالة أرواحهم من مشارق الأرض مغربها خصوصا الحبيب جعفر بن سقاب سيد بن سقاب وسلم أفريما ومن حضر بدل بن ماجه سابقا ولاحقا من شكل ذكر التوحيد من شرقه بني من بني النية شكل وشرب وشبخ الكرامة ووالدين وليكم وواتنا وواتكم وأموات المسلمين أجمعين الله تغشاهم بالرحمة المغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الشكر على النعماء والصبر على البلواء وأن الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم عبد الامتنان لا عبد الامتحان وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم وعلى أولادنا ولا طلاب العلم العارفين واجعلنا وإياكم وإياهم من العلم العاملين واحفظنا وإياكم وإياهم من الشياطين وأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بمن على عباد الصالحين كرم علينا مثل ما تكرم عليهم كلنا يعطينا مثل ما أعطاهم ويمنحنا مثل ما منحهم ويبلغنا مثل ما بلغهم وأن الله سبحانه وتعالى يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا وشهد لنا شهيدنا علينا ورزقنا الإخلاص ما عملنا يا رب العالمين وعلى هذين يكون يا صالحة ومن هو من الآباء وما هو صالحهم بالله جزا نويناه وقصد قصدنا ما طلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد ثم إلى روح إبو داسيه تغشاها بر المغفرة ويجعل قبرها رضاة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة